Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Hadratil muhtaram al mukarramun para sesepuh bini sepuh para alim ulama Tinggang kulo banggakan khususipun panjenenganipun akhina fillah putra guru kula panjenenganipun Sayyidi Syekh pengurus besar Nahdlatul Ulama Pak Kiai Haji Profesor Akil Sirot Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi panjang umur, sehat wal afiat, anggenipun bimbing jumiyah tarekah jumiyah nah Nahdlatul ulama lan jumlah tarekah. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Batang atau ingkang mewakili Bapak Dandim Batang, Bapak Kapolres atau ingkang mewakili Bapak-bapak instansi pemerintahan, sipil TNI Polri ingkang selalu kita banggakan bapak-bapak pimpinan Nahdlatul Ulama, cabang Nahdlatul Ulama, ranting-ranting itu, ibu-ibu muslimat, Fatayat, IPPNU, IPNU, Banser itu. Hingga kula hormati itu bapak-bapak dari Muspidal, Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat atau yang mewakili. Lalu ingkang Allah hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak pun panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ugi dalam rangka peringatan atau khalipun Kanjeng Ahmad Rahmatillah atau Kanjeng Sepuh Husain Saidul Rawuh utawi Mbah Husain Rahmatillah Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sangat penting pun untuk memahami mahwa ahli sunnah wal jamaah. Saya sangat merindukan khusus yahipun tentang cabang-cabang Nahdlatul Ulama ngantos dadi ranting-rantingnya. Semanten ugi Sa'ariyah, Husniyah, cabang-cabang Jumlah tarekah ingkang wonten Batang mulai saking Subiah. Keranten nopo pengertian-pengertian ahli sunnah wal jamaah ingkang dipun wadahi khususipun wonten juga ingkang asmanipun Nahdlatul Ulama nyuwun sewu Pak Yakil Sirat perlu kurang nambahi segede apa jumlah Nahdlatul Ulama niku hanya suatu organisasi selama tentok boten. Jum'iyah Nahdlatul Ulama dasarnya akidah itu bahwa ahli sunnah wal ahli sunnah wal jamaah ya bu ya. Nah, ini nah, ahli sunnah wal jamaah niku saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui perjalanan yang masya Allah dari mulai kanjeng Nabi ngantos zaman sak menten sakmenten yahibun menten Indonesia diwadai tidak melaki tempat tidak melaki rumah datang panjenenganipun Bagai Hashim As'ari. Saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kula tak cerita kang dasar. Kanjeng Nabi menika wau priyayi agung kang terpilih. Bukan sekadar manusia biasa, nek manusia biasa kok terpilih penak temen. Wong milih dadi bupati mawon ya ana pendidikane, ana lulusane. Napa malih dadi para rasul lan para nabi? Aja maneh kok para nabi utawa para wa, para rasul dadi wali ora gampang. dadi wali niku nek nyerning atine sithik beda kaya dadi nabi nek dadi nabi niku wajib balak dadi rasul niku wajib balak kok umpamane dijaluki mukjizat niku kewajiban netokake krana kanggo dasar percaya sebab nek niku utusanipun Gusti Allah lan nabi nipun ane wali niku ora ning ana kalane dadi kuwi kewajiban ngetokake karomahe lho niku sebab nabi-nabi ingkang eh, para wali wali ingkang kaya contone Sayyidi Abdul Qadir Al Jilani Said Ahmad Al Badawi tokoh-tokoh para aimah ingkang terdahulu niku dadi memperkuat imane wentenipun karomah menika wau kanggo nulungi awam kangge nulungi tiyang awam nang Quran disebutake Nabi Isa nguripake wong mati Nabi Musa bisa belah segoro kanjeng nabi sekaligus ngure pake wong mati loro ora tanggung-tanggung sing percaya mukjizat sing imanim pun dadi ora mikir dawa langsung mawon amantu bila ing barang meriki ake meriki ake terkadang opo iyo opo ora karang wong awam utawi karomah karomah ibun para sahabat sahabat ibun kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam barang Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani utawi sebadani pun sing keparingan karomah sing ageng bisa nguripake wong terkadang wong wong niku niku rahat ya Allah taala nguripake wong mosok sabul kok dirjilani kok iso nguripake wong lha iya kena-kena mawon ya Allah taala maringi ora ana sing sulit kok kok digawe angel belek kering Allah taala ora ana sing sulit kabeh gampang cumane kok nguripke wong gawe langit tempat tiang ora ana sing angel kok Gawe swarga begitu hebatnya tanpa desain. Apa dadak takon karo akal? Takok karo insinyur swarga. Ora ono. Wong ta'ala kersa gawe kun dadi ora yo ora. Ora sing aneh. Mboten wonten sing mustahil, mugo Gusti ditipelekake marang Allah Ta'ala. Lah dipelek ngapain ngawake dhewe aku tak takok awake dhewe bisa apa? Jenengan contoh niku diwelehake karo Allah taala bendina belum tentu semuanya sadar. Diwelehake bendina tinggal sadar dan tidak. Apa bukti ini Jenengan bendina udah dahar buh puung, buh makanan kecil, buh sing dadi pokok kaya dene sarapan, makan siang, makan malam. Begitu jenengan juga sego, didahar plek, dimamah, dilebles, aku tak takon, badane dilek ku bisa-bisane apa? Apa bisa ngatur sego gue mau bek di daging tapi Aku tak takon. Menangi Allah Ta'ala niku sekul melepet dilek-lek sedelok maneh metu si utuh sego gampang orang ana sing angel. Kok iso dadi darah, bisa dadi darah putih. Sing nali malih menten malih. Penyakit apa bae. Dalane mulur tok ngobatane. Nek ora disuntik, untal obat. Penyakit flu metune cangkem. tutup antibiotik ngombe dik cangkem wabeh nek ora infus utawa suntik niki sing kula ajib niku sepele mawon niku pel sing mlebu ning jero weteng niku iso ngerti sasaran iki lha kira bunik tandha nang mek kene iki padahal mlebu ning weteng kabeh lha niku kapsul jel eh, kuwi sikile abuh jadi ngunjuk gak antibiotik lah kok ngerti antibiotik ini ku wau diparingi ngerti dening Allah taala sikil sing abuh mago infeksi kempes Ini ku kok iso meleburin ring darah padahal melebuni si tok kabeh sangkama sing kula takoni dari mlebu bledeng itu so ngatur nopo sampai kalan kula Ora sing sanggup. Wis tawakal Allah temenanan wis. Pate diwutuh ora pak utuh masa borong wis dilek. Lah nek pun ngoten iku yang jenengan ten pundi? Rumangsa kuat, rumangsa bisa, rumangsa kuwasa, rumangsa rumangsa rumangsa kula tak takon ngatur sego sak keton sing wis dilek dhewe ya ra iso. Niku lho boten diwelake Allah Ta'ala. ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetes menawi Allah taala ngrasakake niku ora ono sing angel. Wali fulan bisa ngurap pakai uang wali fulan bisa nguripake wong. Lha niki. Bentenipun karomah kanggo memperkuat oh nek kaya kuwi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani iso diparingi karomah biyen sadurunge Kanjeng Syekh Oh no sahabat bisa duweni karomah ah iya ah bener jebule ah apa maneh ceritane para ambiya sing nang jero Quran. Uh, bener boleh. Wis tambah yakin aku wis yakin. Tapi badani ngrungu kramati Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani bicara wali gedhe diparingi karo masing semonten napa malih para nabi lan para rasul. Ikan mriki akeh malih, ikan mriki akeh malih nggih kathah. Kanjeng Nabi kebesaran Kanjeng Nabi disakseni dening Allah taala yang ingkang nyiptakake Kanjeng Nabi dibuktikake ngangge Quran. Ini bagian Quran termasuk bagian tanda bukti penyaksianipun Allah taala datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didedekake dening Allah taala wong sing ngerti banget ngerti apa ana sing juru jero Quran. Ora pati-pati Allah Ta'ala dawuh, Kul ing kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Lho sing dikongkon ngucapake fattabi'uni ku sapa nek ora ngerti ke Al-Qur'an? Kok muni Kanjeng Nabi kongkon menyampaikan Quran tok ngantar wahyu saja sudah selesai. Penak teman. Langsung langsung napa lalu demi definisi ini pun fattabi'uni dan pundi? Padahal kalimat fattabi'uni itu berarti dijamin sapa sing diperintahake dening Allah taala dawake fatabiuni nek seliramu kabeh padha demen Allah taala ikutilah jejakku jaminane sing gawake ikutilah jejakku dening Allah taala apa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal musalin ala siratin kanggo sapa kanggo wong sing diperintah dening Allah dawuhake fatabiuni Ar-Rahman allamal Qur'an Kholakol insan allamahul bayan. Sopo? Kanjeng sing diperintahke fattabi uni. Orang cukup nikutok Dipandu sakit ini Allah taala wa innaka la'ala khuluqin adim. Lawis luar biasa. Boten dialem sini Allah taala margo ni margo niki makome boten, tapi dialem margo akhlake wa innaka la'ala khuluqin adim. Sapa sing dialem sini Allah taala wa innaka la'ala khuluqin adim hotop mukhatab malih ora tanggung-tanggung. Sing diperintah dening Allah taala dawuhake fattabi'uni jejak ikutilah jejak Kulau kanal bahru midadali kalimati rabbi ila akhiril ayat. Umpamane kok si lautan iku mau didedekake tinta kanggo nafsirake Quran orang masing mampu entek amblas nih Entek mangsini entek kolami ora bakal mampu nafsiri Al-Qur'an. Sedenge Al-Qur'an kalimati rabbi diturunake dateng sinten? Dhateng Kanjeng Nabi. Ya wis Ngungkul, ngungkuli, ngungkuli, ngungkuli. Wong lautan mau dedeke cintane ora mampu. Kalimat Rabbi diparingake dateng kanjeng. Fattabi'uni kongkon menggali ingkang benten kalimat Rabbi lho. Mana contohnya ke kanjeng Nabi malasin pendapat. Kanjeng Nabi itu kan diangkat Rasul hanya untuk menyampaikan Quran saja. Lho. Orang-orang seolah-olah. Lah nikilah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Quran kar hadis. Eh, Quran kalian kanjeng Nabi. Menyaksikan apa yang dipun ciptakan dening Allah Ta'ala. Sinten para sahabat. Para sahabat kanjeng Nabi Quran. Nyakseni. Wentenipun para al-ulama. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Kanjeng Nabi ngangkat al ulama warasatil ambiya. Loh, saking merigi saking menyaksikan. Zaman ikut menyaksikan. Periode per periode. Menjaga kelestarian Al-Quran. Terus sampai sampai yang zaman saat ini. Laka orang percaya karo ulama-ulama. Biar. -ulama. Perkembangan ilmu kang wau sampun dipun luar biasa. Dari dunia ilmu fakih wabib pitung puluh madhab jadi rolas. Diseleksi, sing nyeleksi dudu pangkate kula lan sanjenengan. Apal hati sepuluh, paling durung puluh. Wis ngomongnya nyalahke nyalah, nyalahke ini kaya bener-bener dewi -bener. Padahal modalnya pas bandrol. Cara rokok. Ya ini gila. Paling ayatnya yang muter sih diubang-ubung Ya kuwe bagus. mesti kaya ketiran. mubang Tapi dan berikut. Tapi nalikane ditakoki imbayan, mantik menahuni, sorofin, ngoten bunder. Lah niki gila. ulama-ulama kita tuh yang paling boten singarane duwe gelar al-faqih. Nang Indonesia niku Masya Allah banget tak karo para wong ahli ilmi. Bisa ngadusi wong mati, bisa nyolati wong mati, bisa nalkin, terus ngimami tahlil, penak ini belum teko. Padahal mau kitab kitab kitab jalan mawon sing wis digelar tinggal ngemplok cara barang niku Alhamdulillah marga cintanya kita semua kepada min ahlil ilmi cepat yang tiga wau mendapat gelar kiai pun Mengko iso ke wong siti pakane seragam, gampang gampangane koyo pengajian pripun Hebat. Pakane seragam kabeh. Ustazah maksud ustazah ustazah auzubillah gampang nih mantan Malik bisa ngumpul ustaz ya bahasanya cangkeme dewi-dewi ora kamu pamune auzubillah ni cara nyong sing kene auzubillah Nah, cara wong daerah lagi itu sebagian ngamudu. Lah sing bojone saya dong itu diwaca dal di dal diwaca saya, dong auzu billahi minasyaitonir rajim auzu. Ah, termasuk. Nikulah. Nah, Tapi beliau-beliau yang dipanggil al-ustaz. Kenapa malah nganti dari jadi Sekarang ini derajat fikih tok niku kudu hafal 2000 hadis. Rubuk minal Quran niku kudu hafal. Napa mau dibangun, dipanggil, dipanggil alamah niku hafal Quran. ora empat ribu hadis niku lenyeh. Hafal. Lah Dewi dhewe ditakoni, bagaimana Pak kalau itu anu halal atau tidak pendapat saya kira-kira lu pendapat saya pendapat saya lu cekelan kira-kira jadi patoan. Nah. durung tekan makomati ahlil fatawi kira-kira niku pun kedulahan guyonan tinggal ngomong kayak aku raiso Tak takokno karo kiye bulan bayi itu bidang nyong maaf baik. nyong ora takut, gengsi terkadang. Penuh pendapat saya itu kira-kira ya tidak boleh itu. Nah, kira-kira jadi hukum akhirnya hukumnya kira-kira terus. Nah, ini gila. Nah, ulama-ulama kita tidak begitu. Sehingga buah penanya itu luar biasa. Dari segi madhab, empatnya, dalam segi tauhidnya, seperti Al-Imam Ash'ari, Imam Maturidi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tafsir-tafsir dari mulai tafsir Jamal, Sarah Sowi, Sowi ini pun Jalalen, nanti Mafatihul Ilahiyah, tafsir Ibnu Kathir, Ar-Rawas, wah sabrat-abrat nopo malih Imam eh, Kiai Syekh Tontowi, kitab lima 50 lebih 50 mujalad tafsir Al-Qur'an dari satu segi ilmu tentang akidah, ilmu ibadah, ubudiah, nganti ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dewi urung sempat dong kali. Makanya kalau kita berbicara tadi yang dibun jering ibun, Bapak Yakil Sirat, sebetulnya kita introspeksi ke dalam lah ya awake Dewi Jibli kok urung apa-apa. Ya Allah. isi kalah karo wong mati isi kalah karo wong wong mati. Urip mati ini pece iso makani wong apa maneh uripe. kulo kagum satu aulia ingkang namipun saya Jumatil Kubro. Di zaman Brawijaya kedua, patihnya Gajah Mada berbeda faham, berbeda agama. Tapi kalau saya Jumatil Kubro bisa mendapatkan kepercayaan, mendapat tanah luar biasa untuk perdepoan dalam dunia pesantren pada waktu itu. Siapa yang memberikan Gajah Mada? Raja Sinten, Brawijaya kedua sing terkenal hayang hurufnya. Diteruskan sampai ke Ibrahim Asmoro Kondi, sampai Ampel Dento. Itu tanah dari siapa? Lu kok iso urip tuh bareng iso rukun kompak luar biasa padahal beda. Sakilah. Luar biasa. Dan diteruskan oleh regenerasinya. Generasi yang generasi itu tidak mengecewakan para leluhurnya. Dari mulai saya cuma kubro anak erolas dadi kabeh Mulai turun Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, wana itu dadi kabeh. Maulana Ishak Walilana, Syed Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedila, lanjut dengan Syed Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Ora ana siji anake sing ora dadi, kabeh dadi kabeh. Kembali datang Sunan Ampel mengandang anake Sunan Ampel ora lanang ora wadok dadi wong sing luar biasa siji Dewi Arsikoh sing wadok ayu luar biasa waliyah apal Quran jago ilmu hadis garwane Sultan Abdul Fatah Demak Yo. Kulo tak sebut putri ini sih mantu nih Sunan Ampel bin Bro. Engkang nomor kali Dewi Rukoya. Karbonipun Sunan Giri Muhammad Ainu Yakin. Mak derek. Nomor tiga, Dewi Mutmainah. Binti Imam Ahmad rahmatillah. Garwane alim-alime poro wali songo nang zaman semuanya. alim-alime wong zaman Nopo wali-wali seorang zaman semonten sinten Asyid Abdurrahman Ar-Rumi niku terkenal orang masih ngungkuli ke Allah yang zaman niku patoan yang zaman semonten sami yang zaman Malik Ibrahim ingkang asma Maulana Abdul Ghafur niku nak nopo-nopo Malik Ibrahim is mepet takone kan datang Maulana Abdul Ghafur Ning Maulana Abdul Ghafur pada waktu itu bahasa daerahnya kurang lancar sehingga dakwahnya margo faktor bahasa diwakili rayi ini Maulana Malik Ibrahim putra Imam Ahmad rahmatillah ingkang nomor sekawan Dewi Hafsah didhawuh dening Said Ahmad bin Yahya al jaman Sayyidah Hafsah ingkang nomor gangsal Dewi Aisyah pun Maulana Syarif hidayah Hidayatullah. Lah wong nih, wong top-top kabeh. Niku mantu nih. Jadi bisa milih penerus untuk regenerasi. Lah sing kakung, sing barep putra barep ibu Sunan Ampel niku ahli gending, ahli sastra, pujangga, ekonom, bukan seorang muter tasbih tok niku ora ekonom. Aja dianggep pahaman nyun sewu nek muni wali songo pikir bayangane serobanan ini mencorong dengan nyekel tasbih tok ora dagang. Iku nek wong sak sumpamane lumpama. Nek ono kiai dagang niku kaget. ono kiai iso nyekel dagang buka perdagangan wis kiai kuwi dekelane tasbih kowe ninabu-bu arane <laughs> Kiai wis ngurusi langgar bola bali, langgar tasbihan la ilaha illallah. Boten ngoten. Beliau seorang usahawan tapi jago dalam dunia ilmu fikih dan tasawuf. Sing selalu kantongnya bolong. Ora tahu kantongnya rapat. Fukorok wal masakin dijamin kehidupannya. Dan kitab sejarah Wali Songo ini dipun tulis dening Sayyidi Syekh Abdul Wahid Nuh Bogor. Dipun terangkan bapak pendiri Al-Aitam pertama. Rumah yatim maksudnya kan di kusunan Derajat syed Hashim atau Maulana Qasim. Lho Niku sing nurunake panjenenganipun Sunan Nur Rahmat Sendang Luhur Sunan Rahmat Sendang Luhur kagungan putra Sidi Syekh Abdul Qadir, kagungan putra Sidi Syekh Abdul Qahir. Adipati gampang. Bugadah putra pun Aryo Hadiningrat keping semindah Kagungan putra Aryo Hadiningrat keping kali Kagungan putra Raden Buko Raden Buko kagungan putra Raden Husain Rahmatillah Raden Among Negoro Bupati Pekalongan pertama nang zaman bin Sultan Agung. Asale Bupati Pesuruan. Gajah Putra Jayeng Rono kaping Sepidah Bupati Wiroto kagungan putra Jayeng Rono kaping kalih Bupati Wiroto ingkang nurunake panjenenganipun Mbah Husain atau Mbah Ahmad rahmatillah Bupati batan Jadi bupati berikini ke dudu bupati asal bupati jabatan yo ya bupati, yo ya ulama. Kabeh putrane hampir jadi, wong sing luar biasa. Contone ya Isa utawi Raden Kento sing mlayu ten Wonosobo nyawa wong Sodirjo sing mlayu ning Wonosobo dalam dunia pertempuran perlawanan terhadap penjajah. Kuburane sebagian ten Ketinggring, wonten daerah Wonosobo. Berapa ulama-ulama Batang turunan Bupati Batang singungsi dalam membuat pertahanan yang luar biasa wonten daerah Wonosobo. Turunane Mbah Sedo Kula ora jari, kula nili ibriko. Makamnya itu tenger gede ya, antik. Luar biasa. Bareng saking bangsa sayitipun pun para bupati khususipun Batang Koyoto putrani pun Said Idrus ingkang namung Habib Hasim Al-Ba'bud Habib Hasim bin Yahya wenten malih pinten-pinten habaib sih trah batang sedoyo makame wenten daerah Wonosobo kalian sak putra pun sebagian putrani pun bahkan jeng Rawu lho niku sejarah jadi nek muni batang kados ngoten ana pengajian apa maneh kok gelem memperkuat Nahdlatul Ulama al ahli sunnah wal jamaah ya ora heran nyong. Wis wae. Terus umpamane NU tembrikin ku gumelar wong ahli tarekah luar biasa gumelar. Wah, top nih luar biasa. Apa maneh wontenipun khitah dudu khitah dudu loro niku tiang nek mengapa ngegosi NU niku ora usah ahli sunnah, ora usah NU NU nan sing penting ahli sunnah. Eh seliru niku. Nggih. Dada sampun ya layaknya. Kulo kagum datang putra-putra kang kulo lagi. Berarti beliau telah berhasil wonten dipun napa ingkang dipun terangaken tentang Al-Qur'an wa anfusakum ahli gom Naroh, berusaha. Yang kedua, panjenengan pun bisa mencetak regenerasi generasi umat, generasi bangsa. Ya, Pak. Tidak mengecewakan para sesepuh, para leluhurnya dari dunia ulama, dan dunia pertokohan yang ada di Indonesia ini Apakah kita mampu bisa meneruskan para pejuang-pejuang para beliau yang telah meninggalkan kami? Cermin untuk kita, teladan untuk kita. Apakah kita akan menjadi keturunan para beliau ataupun keturunan bangsa ini? Orang yang mengecewakan orang kepada para leluhurnya, para sesepuhnya. Aku ora butuh jawaban. Ora, ora perlu. Tunjukkan perilaku. Nah, kakak jawab ini ora kakean. Tunjukkan kalau tidak akan mengecewakan para sesama kita. Galang persatuan ini. Galang kesatuan ini. Rapatkan jajaran yang akan merusak keutuhan NKR. Seru sedih, NK. Titik mana? N. Yang ngomongin KRI wis ya, do malas. Ini koroni dewi berubah. Nek ora sampean kalian kula sing jaga utuhe sapa? Apa pangundang londo maneh po, Hah? Cukup ngatuh 350 tahun. Masih orang kilingan rupane sekelalen ngatuh 350 tahun rupane. NK seru NK oh, nah. belum tem kekuatan ini jenengan kata sengatan ini ngungkuli nuklir karo kendali. Berarti hebatnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, umum, umum umat teragama di Indonesia, begitu fanatiknya terhadap negaranya. Oh, kalah niku kendali nuklir kalah. Ora wis kono duwe nuklir kendali. Jare wong Madura dor dinah matek desah, dore ning kene matine ning kono karepmu kowe tapi kekuatan keutuhan memiliki sing luar biasa rapatkan jajaran umat ini, rapatkan jajaran bangsa ini. Koyo opo senenge para sesepuh, para leluhur kita yang di dalam kuburnya deloke bongso rukun kompak luar biasa. Koyo ngopo nangise sedih sing padha nang jeru kubur krono dengok bangsa niki mudah ditawur, ditaburkan, mudah dijeblokake berarti kita isin lah isin, sak bener isin. Kayak wali songo, aku ora pacen kok kowe Pak ingkar ziarah kubur karepku, ora ya kono, oh, ya kowe. Tapi meripat kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri. Tak wolak walik sering tak ulang-ulang supaya bek melek. Contoh, ziarah wali songo kabeh kuburane Wali Songo lingkungannya rame wong dagangan luar biasa masih bisa membangun ekonomi kerakyatan wis mati 400 tahun ono sini 500 tahun Sunan Ampel oh sik nang tempat kota Surabaya sik nang tengah kota ono mencil kuburane nek cara kene bodro Sunan Muria mandhap gunung kaya kaya sing ziarah bendino puluhan bis durung nek kliwon manjat dilakoni terus sepuh-sepuh bejane rembetan dari apa dari kecintaannya luar biasa dagangan nang kono rame lagi kira-kira nang kono nang kono sunan muria nang kono pak tekan kono sebab didengok apa paling rekreasi, stilok biar. Tapi bola bali mendino sing ngajarin rombongan Sunan Ampel, Sunan Muria dan sebagainya kok ora ono bosen-bosene ziarah ya, Wali Songo. Ajib niku. Bali yo nang kene itu patuku kopi asing model niki monten tuku nggih kathah. Patuku tas sing apik kathah. Tapi nek tuku nang Ampel kok beda. Tuku katik Muria kok beda. Duwe rahasia apa sak benere? Jadi kalau tak pikir-pikir nih, wong anjir kubur semene tahun is mati, si iso ngurukunake umat, iso ngurukunake bangsa, isi iso makan isi ngurip, lah sampean kalian pulau coro kasari wong pekalongan, kalau dia muni pedegisan meronombor ini, makan itu ngobera iso. Ini kulah kita ngobera, si anak itu ngobera yang sing yatim, sing ora mampu, wis setengah mati, berarti kalah karo wong, kalah karo wong. pak eling tak inget tak orang masuk bodoh kono nyong pengin ke ulama atau ke kanca-kanca kangelan kalah karo wong mati Nah, masjid ora wong ngumpulake bengi-bengi kok itu jagoan, degokan, sik ngrungokake khol. Apa tundang tiga karomai sing dikholi diketuk dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nikilah wenten rahasia besar yang luar biasa. pun dalu kumpul kata sengatan. koyo opo nek neng Batang khususnya umum Indonesia. Khususnya Batang. Hall. Dendowo kepe, Hall sedorawuh kepe, Durung wono bodro, durung wali-wali liyane. Niki jenengan ikut andil melestarikan sejarah ikut nguri-nguri sejarah agama atau sejarah bangsa. Iki nek wis ilang jenengan kaya kula kabeh ora duwe bukti sejarah. Apa mana nek situs-situs wis mulai dibabat umpama. Kula takon umpama. Ya Allah, kaya nopo Yun sewu, yun sewu. Bukti di Indonesia kan dia ono wali songo. Generasi sing tak teko ora ngerti. Umpamane kok nganti ilang kuburan wali songo niku pripun? Lho kok keduren be ono sing mbek kene bae Diponegoro. Kiai Mojo, Sentros Prawiro Dirjo, dan tokoh-tokoh yang lain seperti Mbah Hasyim Asari, Ki Ahmad Dahlan, Umar Said Cokro Aminoto, Bapak Jenderal Sudirman dan lainnya yang kemarin boleh dikatakan walaupun Dewi orang menangi urung suwi zaman ini aku dengar omahku DWP pingin di gambar pangeran Ponegoro Kiai Mojo Sentot Prawiro Dirjo kok hampir hilang hampir hilang kenang pengajian yang ngonyong kene muni dina Jumat kliwon rame isine potret e, potret kutok kaya monopoli Potret habaib liya kiai liya kiai biarang arang potrete. Lah mbok iya dodolan nang kono gambaran Pak, gambare lukisane Pangeran Diponegoro sing luar biasa kagai, kemo sentul. Lah Lebu iya dipasang ning kono. Untuk mengingatkan kita. Lah nek wis dhewe kepaten ngobor, kepaten sejarah. Kulo kuatir, maaf, maaf, nyun sewu maaf mungkin satu setahun sing tak teko generasi ini dewi kim kemerdekaan bangsa kita ini mau ngerti murah niku lo prihatin jangan-jangan nanti khawatir Indonesia kok dijajah teman apa murah sih nah ini penuh penyakit tinggi tumbuh karena apa situ sejarah hilang situ sejarah hilang Coba umpamanya, eh, coba kita lihat. Jebuli yang memerdekakan ikut andil besar bangsa ini. Merdeka dari belenggu penjajah. Luar biasa. Kayak Diponegoro Islam, Singa Singamangaraja, eh, si Singamangaraja nang wae ibatan. Wong Kristen jebuli ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Belum di Bali, lain kita melihat tokoh-tokoh itu. Ternyata kebersamaan itu sudah maujud dari dahulu. Dewi bisa nerusake apa ora. Coba. Itu satu contoh. Di gambar-gambar niku anak-anak kita kepaten obor hampir tidak mengerti. Pemana yang sekolahan yang ora salah. Sejarah Diponegoro semerwe perjuangan 9 Mei 1825 sampai 30. Terus singkat totok sedo tahun sekian. Wassalam. Terkadang ono pendapat coba dipun kuwara kuwi nek ora tanahe dhewe ora diudek-udek masa berontak oh. Karena tak lu salah. Sabab itu boleh-boleh saja mengarani arane sabab. Munculnya sabab adalah suatu kesempatan. Dengan Ibu ya, coba tanah itu pun koro dewi ini orang dianu ya orang bocor secara di kafe cili eh, bagaimana jiwa perjuangan ini Belum yang lain-lain. Yang lebih mengkhawatirkan nanti kalau ke depan, ke depan, ke depan. Negara ini Dewi ini merdeka. Hadiah. Orang ngerti perjuangan. Dan bagaimana kiai-kiai sepuh dahulu membangun pesantren, membangun pesantren, membangun pesantren. Perjuangan nih kiai-kiai dewi biyen kena doneke kiai-kiai ini dhewe ku apa kabeh. Nek nyong malah kebalik, nyong pengajian diamplopi, kiai dahulu ndak ngamplopi. Guru kula Mbah Abdul Jamil bunda, Mbah gedongan. Said Gedongan. pun Kiai Said Akil. Wali minal auliya illah Kiai Said Gedongan. Tapi nang zaman semono Cirebon iku Kiai Soleh Bendokeran. Ki Abdul Jamil bunten. Kiai niki, kiai niki, tapi nak nyebut Mbah Kiai Said Gedongan, Wali Said Gedongan. titi Dewi. Lho niku. Kiai Soleh Bedoker tanai sabrak-abrak Kiai Abdul Jamil buntet Mbah Wali Said dan Kiai Abdullah Kiai Johar balerante Kiai Mas Duki Bah Kiai Harun Empek aja dianggap wong Arab santri ini sabrak-abrak, sing gandul karo kiai niku pirang-pirang. Jaman kula mesantren ten Bayi Kaukap Bendung Remawon sing santri orang wongkos polos tomo niku ana 50 santri. Dibakani. Sandangi. Itu perjuangan ulama-ulama dahulu itu begitu itu. Ulama. Saking mengatakan, Kalau kita tidak mencatat sejarah-sejarah para pendahulu, Dewi bakal kepaten opor. Saking mengatakan masyarakat muslim, ini hikmah hal, ini kita beri ini kepentingnya, pentingnya khol. Tolong ini cap, uh, tugasnya cabang Nahdlatul Ulama langsung biar Batang niku catet tono pinten-pinten ulama al aulia khususnya ingkang dosa semareake wenten batang. nah, bisa nggawe buku cilik Rotibul Fatihah. Basim Asari, Kiai rasulullah terus ini sore aja tinggal dure wong loro dhisik sore kiai-kiai Batang. Mengko sing Pekalongan duwe buku catatan cilik maneh nyuruh kiai-kiai Pekalongan, habaib-habaib Pekalongan. Nah, habaib kula mboten cerita wis kakean sejarah akeh. Tapi kiai sejarah sing ilang kathah. Margo anak putune saya sewu sebagian ora telaten nulisi. Ditakoki piye bapakmu ngajine nang diguri guru sapa bae nyang sing loro siji tok kowe. Padahal piye bapak pesantren ning kene ning kene. Lah ini sapa? Mbok kowe nyang klalen. Wis nang kowe anake klalen lah besok nang putu apa? Apa ora baik klalen? Lah dikilah. Catet numpung. Niki kena nggo roti Fatihah. Kirim ke cabang, eh kono. MBC di butike, kono kanggo muslimah, bek sepuh sepuh batang. orang kepartai nomor, Alah gue masuk tekan nomor, alah aja ngurusi tekan karo ora tekan kirim surat ora tekan ya bali gue angel temen sih ah. Wis kaya itu, Jadi gawe angel sing ora anu juga ribut. Lah niki lah. Niki wau kula hanya menguatkan saja bagian kecil saking kula napa yang sampun dipun sampai akhir mugi-mugi wentenipun khol menika wau dados sebab temurune rahmat temurune barokah memperkuat akidah ideologi kita semuanya fanatik kita di dalam akidah kita ala ahli sunnah wal jamaah fanatik kita terhadap bangsa kami bangsa Indonesia dan memperkuat memperkokoh nopo persatuan-persatuan al-ukhuwah Islamnya al-ukhuwah wantauniyah saya yakin dengan sebab ukhuwah tali silaturahmi akan menangkal kabeh temurune bala saya yakin lah wong nang zaman Kanjeng Nabi ono sahabat umure tinggal setengah wulan nek betul salah karo Kanjeng Nabi mirsani iki umure setengah bulan mana digotong ki wong Akhirnya kanjeng Nabi ngertos dijak silaturahmi jaluk kit. Nah, nomor tamu berikut silaturahmi jaluk ngapura ya, nih sing akeh le. Bodoh kesalahan gue, aku tuh nggak kele, betul bener, husnul khotimah dal maut setengah bulan malah malah ketiga Israel ora teko. Kanjeng Nabi iki wong umur tengah setengah bulan. Akhirnya Sayyidina Jibril rawuh matur, "Ya Rasulullah, niku umure ditambahi dening Allah taala margo jenengan ngajak tiang wau silaturah silaturahmi. Lah niki termasuk silaturahmi tadi. Bisa menangkal engal rasa pati. Insya Allah nek kita terjalin al-ukhuwah, temenanan. Insya Allah balak sing bakal temurun dan negoro kita niku tertangkal semuanya, hilang, hilang, hilang. Insya Allah Allahumma tapi nak pingin balak wis awe-awe kaya wong ngono belum tak peluntuk. Tiga ngene ya, tak. Brol, yo ketuk ketukno kono pecah belai terus kepe terus ya. Mengku bumi gini rasui digoyang. Ora meden ni. Engko gunung-gunung akeh sing masuk angin. Pingin. Lho kula takon pingin. Nek pingin ketoke pecah belah terus bae ayo terus kono. Ora suwi delokan mawon. Kula mboten dipatani mboten. Angel ditangkal dungune. Tapi coba kita mau menangkal segala bala apa yang akan menimpa kepada kita. Insya Allah dipunangkatin Allah Ta'ala. Margo payungi tali silaturah إلى أن يقول انتم بأسمع الدنيا وبلا تقول الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته